السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini. Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat, kesehatan, kesempatan, terutama nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita berpegang teguh dengan agama yang mulia ini yaitu agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita dari berbagai macam ya, perbuatan kesyirikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kondisikan kita dalam kondisi yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini insyaallah kita akan kembali membahas kitab Umdatul Ahkam ya, dan kita masuk di hadis yang ke-177 masih dalam kitab zakah ya, masih dalam pembahasan seputar uh, zakat ya. dan di hadis yang ke-177 membahas tentang nisab ya batas minimal seseorang dikenakan kewajiban zakat sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kewajiban zakat itu ketika seorang muslim memenuhi dua hal. Yang pertama adalah haul yaitu batas uh, seseorang memiliki harta tersebut dan itu adalah satu tahun penuh ya genap satu tahun dan yang kedua adalah nisab batas minim, minimal harta yang dimiliki ketika seseorang e, diwajibkan zakat ya ketika sampai pada batas itu atau nisab dan ternyata sudah masuk setahun tahun genap maka seseorang diwajibkan untuk menunaikan zakatnya. Taib kita baca hadisnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسط صدقة رواه البخاري ومسلم Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqatun." tidak ada zakat dalam uh, atau yang di bawah lima uh, awak ya lima awak dari perak ya nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan awakin atau auqiyah wala fi maduna khamsi daudin sadaqatun juga tidak ada kewajiban zakat dalam uh, atau yang di bawah jumlah lima dalam unta, artinya dalam urusan unta atau dalam harta berupa unta tidak ada kewajiban zakat ketika jumlah untanya di bawah lima ekor unta. Wala fi maduna khumsati awsuqin sadaqatun juga tidak ada kewajiban zakat bila mana pertanian itu hasilnya di bawah lima wasaq <clears throat> di bawah lima wasak. Kita pun akan jelaskan nanti apa yang dimaksud wasak ya. Dan juga awaqin atau awqiyah. Mufradnya awqiyah, jamaknya awak <clears throat> Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengingatkan bahwa hadis ini berbicara tentang nisab ya batas minimal seseorang diwajibkan menunaikan zakat ya. Dan nisab itu berbeda antara nisabnya uh, tentunya nisabnya ya apa fiddah dan uh, emas dan perak, kemudian juga dengan hasil pertanian, kemudian juga dengan yang disebutkan di sini itu uh, peternakan ya atau hewan ternak ya. bukan peternakannya hewan ternak dan hewan ternak juga uh, klasifikasinya hanya ada pada beberapa hewan ternak saja tidak semuanya ya. <clears throat> Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perak ya. Rasulullah bersabda laisa fi maduna khamsi awaqi sadaqatun Ya, tidak ada kewajiban menunaikan zakat e, zakat perak ya. Ketika zakat perak itu masih di bawah lima awak ya 5 aw, awqiyah. Eh, awqiyah itu berapa? Wa al awqiyatu min adh-dhahabi aw min al-fiddah. Ya. Ya, eh, istilah awqiyah itu ada pada emas dan perak ya dan yang dimaksud di sini adalah auqiyahnya auqiyah perak sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain. Rasulullah menyebutkan tidak hanya sebatas laisa fi maduna khamsi awaqin, tapi Rasulullah menyebutkan khamsi awaqin minal wariq ya. Di, uh, atau khams awaqin minal wariq lima was lima auqiyah dari jenis perak. Nah, sehingga kalau dalam riwayat lain disebutkan jelas lima uqiyah perak. Sekalipun di sini tidak disebutkan peraknya, namun yang dimaksud adalah perak. Ya. Berapa lima auqiyah itu? Sehingga batas seseorang uh, wajib menunaikan uh, zakat adalah ketika seseorang memiliki lima auqiyah dari perak. Berapa auqiyah? Berapa lima auqiyah itu? Satu auqiyahnya, ya, Eh, wal auqiyatu arba'u dirhaman islamiyan arba'una dirhaman uh, kata Syekh Saleh Fauzan satu auqiyah itu ada 40 dirham nah sehingga kalau 5 dirham eh kalau 5 auqiyah berarti 40 kali 5 fa yakunu nisabud darahim al-islamiyah mi'atai dirham sehingga jadi 200 dirham ya kurang lebih uh, tadi kalau satu auqiyahnya 40 dirham uh, sementara yang wajibnya itu ketika sampai 5 auqiyah maka 40 kali 5 jadi 200 <clears throat> Intinya kalau digramkan maka ya kurang lebih di perak itu adalah 585 gram ya 585 gram seseorang sudah wajib menunaikan zakat perak ya ketika seseorang memiliki 585 gram perak maka dia wajib menunaikan zakatnya ya dua setengah eh, dua setengah persen ya nah, ini untuk perak Kemudian Rasulullah juga menyebutkan wala fi maduna khamsi dzaudin sadaqatun. Juga tidak ada kewajiban zakat zakat unta ya ketika unta itu di bawah lima ekor ya. Maka kewajiban menunaikan zakat untuk hewan unta adalah ketika unta itu sudah berjumlah lima ekor. Dan ketika jumlahnya lima ekor, maka uh, kewajiban zakatnya adalah syatun ya satu ekor kambing ya satu ekor kambing. Ketika sepuluh ekor unta berarti jadi dua ekor kambing. Kemudian ketika lima belas unta berarti jadi tiga ekor kambing, dua puluh unta ah, jadi empat ekor kambing dan ketika dua lima itu sudah mulai uh, unta ya. Kemudian wala fi maduna khamsati awsuqi sadaq awsuqin sadaqatun. Yang ketiga, karena Rasulullah menyebutkan tiga nisab uh, tiga nisab untuk barang yang wajib dizakati, ya. Barang yang terakhir dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah adalah barang pertanian atau hasil pertanian, hasil perkebunan. Hasil perkebunan uh, wajib dizakati ketika hasilnya itu sudah memenuhi nisab sejumlah khomsah awsak atau khoms, lima wasak sejumlah lima wasak ya dan lima wasak itu berapa satu wasaknya situna sa'an satu wasaknya itu sebanding dengan 60 sa' satu sa'nya berapa maka satu sok itu seperti kewajiban seseorang menunaikan zakat fitrah. Kurang lebih dua setengah atau tiga kilogram. Kalau seandainya kita katakan eh, tiga kilo, ya tiga kilo satu soknya, maka tiga kali enam puluh. Tiga kali enam puluh berarti berapa? Ya. Tiga kali enam puluh Kemudian hasilnya dikalikan jadi 5 lagi. 3 kali 60, 6, 120, 180 sok. 180 sok kali 5, karena 5 wasak. Itu satu wasaknya itu berarti 100 uh, uh, uh, satu wasaknya 60 sok. Ya, satu wasaknya 60 so kemudian satu soknya itu kurang lebih 3 kilo. Nah, berarti 3 kilo kali 60, 180 kilo. 180 kilo kali 5 karena uh, kurang lebih satu wasaknya berarti 180 kilo. Ya. Ah, uh, 180 kilo kali 5. Jadi berapa? 900 pas. 900 kilogram uh, ketika hasil pertanian itu 100, 900 kg uh, mungkin dalam bentuk gabah kalau itu adalah padi ya maka wajib ditunaikan uh, zakatnya wajib ditunaikan zakatnya <clears throat> dan untuk hasil pertanian juga tidak semua hasil pertanian uh, ditunaikan zakatnya uh, buah-buahan semuanya apa uh, apa itu namanya uh, pepaya atau cabai mungkin boleh jadi ya. Ini bukan semua hasil pertanian wajib dizakati. Namun ada kriteria hasil pertanian yang wajib dizakati di antaranya adalah uh, bahwa uh, hasil pertanian itu ukurannya menggunakan menggunakan uh, takaran bukan menggunakan timbangan. Seperti kalau padi ya mungkin sekarang-sekarang saja orang jadikan kilo, tapi dulu itu zaman dulu ya orang-orang orang tua kita mungkin ya nenek kita itu uh, pakainya takaran ya liter berapa liter gitu. Tapi sekarang sudah mungkin mulai ke kilogram ya. Itu menjadi salah satu uh, karakter barang atau hasil pertanian yang wajib dizakati. Yang kedua adalah uh, awet. Jadi hasil pertanian tersebut adalah hasil yang awet dalam penyimpanannya. Bukan yang mudah membusuk seperti tadi kita sebutkan papaya ya. Mungkin sekalipun hasil papayanya melimpah melebihi batas yang tadi kita sebutkan tapi kalau seandainya itu tidak awet disimpan maka tidak bisa berbulan-bulan ya. Maka ini tidak masuk kategori hasil pertanian yang wajib dizakati kecuali kalau itu nanti di uh, perjualbelikan ya nanti masuknya kepada perdagangan ya. Kemudian uh, karakter yang berikutnya juga adalah bahwa hasil pertanian tersebut bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok ya jadi kuat jadi makanan pokok bisa dijadikan sebagai makanan pokok se seperti apa contohnya mungkin bisa jadi kacang-kacangan ya atau mungkin e, bisa jadi jagung juga ya. termasuk bisa dijadikan makanan pokok dan dia juga bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama ya. maka ini masuk kategori kepada hasil perkebunan yang uh, wajib dizakati ya. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tiga nisab uh, untuk beberapa untuk tiga jenis barang yang wajib dizakati dalam agama Islam ya. Tadi disebutkan yang pertama adalah perak, yang kedua hewan ternak berupa unta dan yang ketiga adalah uh, hasil pertanian. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang ke-178 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري ومسلم وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk menunaikan zakat atas kepemilikan hambanya dan juga hewan tunggangan atau kudanya. Maka di sini juga dijelaskan eh, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak semua harta yang dimiliki itu wajib dizakati. Ya. Tidak semua harta sekalipun itu barang yang mungkin berharga uh, tidak mesti itu harus dizakati. Seperti apa? Seperti mungkin di sini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah abdun ya hamba sekalipun sekarang mungkin tidak ada perhambaan eh, tidak ada perbudakan. Budak eh, yang eh, sekalipun seseorang memiliki budak yang banyak ya yang mungkin kalau dinilaikan maka itu sangat bernilai dan boleh jadi melebihi uh, nisobnya uh, nisabnya emas ya atau nisobnya uh, ya nisabnya emas mungkin boleh jadi namun kalau itu bentuknya budak maka tidak wajib ditunaikan demikian juga dengan unta eh dengan mohon maaf dengan kuda ya Sebagaimana disebutkan di sini wala farasihi juga tidak dengan kudanya yang dimiliki uh, wajib ditunaikan zakatnya, tidak ada ya. Sekalipun mungkin unta atau kudanya itu berharga ya. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini kuda ini kalau dia memenangkan satu pertandingan bergengsi nilai kudanya semakin mahal ya. Kalau dijual boleh jadi miliaran ya. Nah, ketika nilai kuda sedemikian mahalnya, maka tidak ada kewajiban yang wajib ditunaikan dari zakat kuda tersebut, ya, sekalipun mahal. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kecuali kalau kuda tersebut dijadikan sebagai bahan uh, perdagangan, ya, sebagai hewan perdagangan dia mungkin uh, ternak, kemudian ketika sudah besar kemudian dijual ya memang itu jadi tujuannya adalah perdagangan cari untung ya cari hasil dari perdagangannya maka dia dikenakan uh, zakat perdagangan namun kalau dia hanya memilikinya saja sekalipun dia uh, kudanya mungkin banyak boleh jadi maka kepemilikan yang banyak sekalipun itu tidak mewajibkannya untuk menunaikan zakat kuda Demikian juga dengan mungkin rumah ya, rumah yang mewah maka juga tidak ada kewajiban untuk ditunaikan zakatnya ya. inilah e, bagaimana Islam itu mengatur ya. Sangat sekali tidak ada kezaliman ya. Wa fi lafdhin illa zakat al-fitri dan dalam uh, e, lafaz yang lain riwayat yang lain yaitu riwayatnya uh, Abu Dawud ya bahwasanya yang wajib atas seorang budak itu adalah zakat fitrahnya. Maka zakat fitrah itu wajib ditunaikan oleh sayyidnya, oleh tuannya. Ya. Ketika tuannya punya budak 50, maka 50 kepala itu harus ditunaikan zakat fitrahnya. Kalau satu orangnya 3 kilo, ya berarti 3 kilo kali 50. Itu baru budaknya dan dia wajib menunaikan zakat atas orang yang ada di bawah kepemimpinannya dari keluarga ya orang yang dinafkahinya istrinya anak-anaknya ini wajib juga ditunaikan uh, zakat fitrahnya Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu hadis yang ke-178 Hadis yang ke-179 ya, hadis yang terakhir yang kita bahas di kesempatan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al-ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jubarun wa firrikazil rikazil khumusu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-ujma ujubarun. Ujma itu jubar, sia-sia. Nanti kita bahas. Wal bi'ru jubar dan sumur. Ya, dampak buruk yang disebabkan karena sumur itu juga sia-sia. Wal ma'dinu jubar, tambang. Dampak buruk yang disebabkan karena adanya tambang juga sia-sia. Wa firrikazil khumus dan dalam harta karun. ya Harta karun itu ada zakatnya sejumlah lima uh, seperlima ya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Rasulullah bersabda al-ajma. Apa itu ajma? Ya. Al-ajma, ajma adalah hiyal bahimah hewan, ya. Berarti dampak buruk yang disebabkan oleh hewan maka itu tidak wajib diganti rugi oleh pemilik hewan ya wal jubar ma'nahu al hadru alladhi la syai'a fihi ya jubar itu artinya ya, tidak ada kewajiban untuk mengganti pemilik hewan tersebut ya contoh ya e, orang punya kambing atau orang punya ayam ya kemudian ayam itu ya liar dia makan cari makan sendiri kemudian mungkin dia eh, umumnya ya ayam kampung ya ayam kampung lewat-lewat mungkin di jalan kemudian ketabrak ya atau kemudian orang yang berkendara menghindari ayam yang sedang lewat kemudian jatuh ya kemudian apakah motornya yang rusak atau orangnya yang patah atau bagaimana maka hal itu tidak wajib uh, diganti oleh pemilik ayam tersebut. Nah, ini maksud daripada al-ajma'u jubarun. Syekh Fauzan beliau membedakan ya bahwa ketika uh, dampak buruk yang disebabkan oleh hewan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah dampak buruk yang disebabkan oleh hewan itu sendiri seperti bi an rafasat syakhsan wa mata aw inkasara hewan itu sendiri uh, melakukan satu tindakan ya seumpamanya nendang atau ya nendang kemudian orang yang ditendang oleh hewan tersebut meninggal atau uh, mungkin patah maka hal itu tidak wajib bagi pemilik hewannya untuk uh, mengganti atau membayar diat orang yang Eh, terkena tendangan oleh hewan tadi. Kecuali kata beliau, jika seandainya hewan tersebut ditunggangi oleh pemiliknya, maka beda lagi. Kalau ditunggangi, maka pemilik itu bisa ngatur hewan itu kemana, ya. Jangan sampai dekat-dekat orang yang sedang berdiri karena ini mungkin hewannya mudah uh, sensitif ya. Kemudian mudah uh, merasa terganggu. Uh, kalau seandainya itu ditunggangi maka beda hukumnya. Tapi kalau seandainya tidak ditunggangi ya, maka ketika hewan itu merusak, ketika hewan itu menendang, maka orang yang ditendangnya tidak wajib dibayarkan dietnya oleh pemilik hewan. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya hewan itu uh, merusak tanaman. Ya, merusak tanaman. Ya mungkin kalau di kita di sini ada hewan gembalaan ya. Ada hewan gembalaan. Kalau seandainya hewan itu merusak tanaman, maka uh, akalat zuru nas Hada fihi hadithun akhar. Kalau dia makan tanaman, maka ada hadith yang menjelaskan tentang ini secara khusus ya, hewan yang makan tanaman. Artinya ya tanaman kebun orang ya, mungkin kebun jagung kemudian dimakan sama kambing atau sapi yang sedang digembalakan. Maka wajibkah pengembala atau pemilik sapinya untuk mengganti kerugian kebun yang dimakan? Ya. Maka uh, ada hadis yang menjelaskan tentang ini. Fa in akalati zuru' fil laili fa inna sahibuha yadman. Kalau seandainya hewan gembalaan tersebut makan di malam hari, maka pemilik hewan tersebut wajib mengganti. Ya. Kalau malam makannya, maka yang punya hewan harus ganti. Terus kalau siang bagaimana? Kenapa kok kalau malam harus ganti? Li'annahu yajibu alaihi Fadil bahimah. Karena kalau malam itu mestinya pemilik itu jaga hewannya. Bukan malah dilepas begitu saja. Ya, kalau malam semestinya dijaga. Dimasukkan kandang, bukan dilepas. Kalau dilepas berarti itu keteledoran. Kalau keteledoran berarti dia harus mengganti. Kalau siang, ya. Amma fin nahar idza akalat zur uh, eh, eh, zuru fin nahar ya. Uh, adapun kalau uh, kondisinya siang hewan tersebut makan tanaman di siang bolong uh, fahuwa hadarun. Maka ini jadi hadar la syai'a fi. Sia-sia tidak tidak perlu untuk mengganti kerugian. Ya. Kalau hewannya makannya siang, maka pemilik hewan tersebut tidak perlu mengganti kerugian kebun yang dimakan oleh hewan. Kenapa? Ya. Lianna tafrid min sahibi zar'i. Karena kelalaian itu terjadi pada pemilik kebunnya. Kalau siang, idealnya kebun itu yang dijaga. Ya, kalau malam pemilik kebun tidur. Ya. Tapi hewan yang harus dijaga. Nah, jadi kalau maka dibedakan. Kalau seandainya uh, hewan itu merugikannya adalah merugikan tanaman maka dibedakan. Kalau merugikannya di siang bolong maka tidak perlu diganti uh, atas kerugiannya oleh pemilik hewan. Tapi kalau merugikannya di malam hari maka kerugian yang terjadi uh, di kebun itu harus diganti oleh pemilik hewan karena mestinya hewan itu uh, dikandangkan kalau di malam hari tapi ternyata lepas dan berarti itu adalah keteledoran seperti hal itu adanya uh, kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis dari sahabat Abu Dawud di mana uh, Haram bin Mu, uh, Muhayyisah ya an abihi beliau mengatakan anna naqatan lil Barra bin Azib beliau mengatakan bahwasannya ada unta punya Al-Barra bin Azib dakhalat ha'it rajulin fa hu alaihim ada untanya yang masuk ke pagar uh, seseorang kemudian merusak Kemudian faqadha Rasulullah, Rasulullah memutuskan atas hal ini. Ala ahlil amwal hifdhaha bin nahar. Bahwasanya Rasulullah memutuskan hendaknya orang yang punya harta itu jaga di siang hari wa ala ahlil mawashi hifdhaha bil lail. Kalau orang yang punya hewan ternak maka menjaganya di malam hari. Artinya kalau siang itu berarti dia umumnya cari makan kan hewan, kalau malam itu harus dikandangi ya. Kalau siang maka orang yang punya kebun itu yang harus jaga. Dijaga kebunnya. Kalau siang-siang kenapa? Karena mungkin ada burung yang makan ya. Idealnya seperti itu. Maka memang idealnya dijaga. Eh, kok nggak dijaga berarti itu keteledoran sendiri. Ketika ada kerugian yang disebabkan oleh hewan, maka uh, itu tidak wajib diganti oleh orang yang memiliki hewannya. Ya. Dan ini juga ada kasus di dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan uh, tentang Sulaiman dan Nabi Dawud ya, disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 80 uh, 78. Allah berfirman wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Dan Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud itu ketika memutuskan karena adanya orang yang menggembalakan nafasat ya an-nafsu huwa fil lail ya menggembalakan di malam hari ya malam-malam ada orang yang menggembalakan mal, eh, hewan ter, hewannya hewan ternaknya di malam hari dan ternyata masuk ke kebunnya uh, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya kemudian keduanya uh, menghukumi Uh, kemudian keduanya meng, wa, eh, wasallam uh, eh, kemudian uh, kata Syekh Shalih Fauzan fadawudu alaihi salam hakama bidhaman wa Sulaiman aidan hakama bidhaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu sama-sama memutuskan uh, bahwa pemilik hewan itu harus mengganti harus mengganti lakin ikhtalafa hukma uh, hukmu Sulaiman hukm, uh, wa hukmu Daud namun hukumnya ah, dalam menghukuminya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu berbeda ya. Wa qad syahidallahu li Sulaiman nabi sawab. Ternyata Nabi Sulaiman itu dibenarkan oleh Allah wa kana hukmu Daud khata sementara penghukuman Nabi Daud terhadap penggembala tersebut itu ternyata keliru. Kenapa? Karena ternyata uh, di situ nafasat uh, menggembalakannya di malam hari. Ketika di malam hari Nabi Sulaiman meminta untuk mengganti, Nabi Daud juga meminta untuk mengganti. Harusnya ada perbedaan. Uh, eh, uh, uh, ketika di malam hari harusnya memang mengganti. Kenapa? Karena hewan ternak itu mestinya kalau malam itu dikandangi kok ini malah Eh, dibiarkan begitu saja bahkan malah digembalakan eh masuk ke kebun maka harus mengganti orang yang memiliki hewannya tapi kalau siang siang bolong maka uh, yang punya kebun lah yang harus jaga kebunnya jangan sampai hewan kok masuk ke kebunnya terus merusak kebunnya ini uh, bedanya ketika yang dirusak oleh hewan adalah kebun ya maka dibedakan kapan waktunya ketika malam ataukah ketika siang. Kemudian yang kedua wal bi'ru jubarun. Dan dampak buruk yang disebabkan oleh bi'r oleh sumur itu juga tidak perlu diganti. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika seseorang punya sumur ya. dan sumur itu ada di tanah dia dan bukan di jalan, bukan di tengah jalan, ini di tanah dia. Kemudian eh orang ada yang nongkrong-nongkrong di bibir sumur, nyemplung, kemudian mati. Maka orang yang punya sumur nggak wajib membayar diet orang yang nyemplung ke sumurnya. Ya, kesalahan dia. Kenapa malah nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di bibir sumur? Ya. Beda halnya kalau pemilik sumur gali sumur di tengah jalan. Maka ini ada unsur kesengajaan untuk uh, melakukan kerusakan atau melakukan uh, tentunya kesengajaan melakukan uh, permusuhan boleh jadi dengan masuknya seseorang nyemplungnya ke sumur tersebut. Karena dalam Islam jangankan sumur di tengah jalan ya. Ada di tengah jalan mungkin yang bikin Eh, tersandung saja harus dihilangkan imatotul ada anitorik menghilangkan gangguan dari jalan ini aja uh, sudah sebuah uh, bagian daripada iman uh, maka uh, bagaimana kalau seseorang membuat sumur di tengah jalan ini satu hal yang terlarang maka ketika dengan kesengajaan dia membuat sumur di tengah jalan kemudian ada orang wafat ya beda hukumnya dengan uh, sumur yang ada di tanah dia dan itu adalah bukan jalan kemudian ada orang yang nyemplung maka pemilik sumur tidak perlu mengganti atau membayar diatnya ya. Ini yang dimaksud. Kemudian wal ma'dinu jubarun juga penambang ya. Orang yang sedang nambang ya di area tambang memang itu adalah area tambang. Kemudian ada orang yang kemudian main-main di area tambang gitu. Eh, selfie-selfie, uh, spot foto yang mungkin jarang-jarang ditemui. Kenapa? Karena di lereng gunung uh, dia penasaran dengan lereng gunung, dia ke sana ternyata ada ada penambangan apakah itu penambangan pasir atau yang lainnya kemudian dia foto-foto oh nyemplung jatuh meninggal maka orang yang uh, berkecimpung dalam dunia tambang di situ yang punya tambang situ maka tidak wajib untuk uh, membayar diat orang yang wafat di area penambangan dia ya karena apa karena ini sudah jelas ini area penambangan ya ini sudah area penambangan dan itu meng ya, ya kemudian yang terakhir dan ini adalah saksi bahasan dalam pembahasan kita yaitu tentang zakat wa firrikazi al khumus dan dalam uh, harta karun rikaz adalah mawujida min dufnil jahiliyah qabla al islam Uh, rikaz adalah ah, harta yang didapati yang terkubur dari sejak zaman jahiliyah sebelum Islam. Nah, itu namanya rikaz. Ya, namanya rikaz. Maka rizkas itu wajib dizakati. Zakatnya seperlima. Zakatnya seperlima. Amma mawujida min madfunatil muslimin. Adapun yang didapati dari peninggalan-peninggalan kaum muslimin artinya peninggalan kaum muslimin yang yang tertimbun gitu maka itu bukan masuk kepada kategori rikaz tapi masuk kepada hukum fahadha hukmuhu hukmul luqatah masuk kepada hukum luqatah atau barang temuan bukan kepada barang, barang uh, rikaz harta karun ya bukan kepada rikaz tapi ada barang luqatah ini ada perbedaan Ya, ketika harta itu adalah harta tertimbun yang punya kaum muslimin. Contoh mungkin ada gempa kemudian dan nah, itu sudah uh, uh, uh, perkampungan kaum muslimin kemudian gempa kemudian beberapa tahun kemudian baru terungkap eh boleh jadi. Ah, maka ini tidak termasuk kategori rikaz ya, tapi itu masuk kategori luqotah ya. Taib naktafi bihadza kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan sampai di sini uh, pembahasan kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan di hadis yang ke-190 di pertemuan depan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala uh, pertemukan kembali kita di pertemuan depan.